الدين عزكم الله sekarang kita masuk kepada ucapan al-musannif rahimahullahu taala كتاب التوحيد Kitab Tauhid. Setelah selesai pembahasan mukaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Selesai pembahasan alhamdulillah dan juga selesai pembahasan as-salat wassalam ala Rasulillah. Masuk pada pembahasan Kitab Tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu taala Kitab Tauhid. al musallif rahimahullah ta'ala mengatakan Kitab Tauhid. Dan telah lewat pembahasan kemarin khanafitin azakumullah makna al-kitab dalam Al-Quran. Al-kitab lahu ma'anin. Memiliki berapa makna dan sudah tersampaikan pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Dinukil dari Mufradat Al-Quran Ar-Raghib Al-Asbahani Ini faedah yang diberikan oleh Syekhuna Abu Abdul Rahman Yahya bin Ali Al-Hajuri Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah Syarah Kitab Masdar kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa katba Kalimat kitab itu masdar dari ini kata fayak tubuh kitaban wa kitabatan wa kasfa wa madarul madati dan sumber al-madah ini kalimat ini al jama' mengandung makna al-jama' mengumpulkan wabam menghimpun al-jama' ini yang sekedar kita tambahi lagi wabam mengumpulkan dan menghimpun. Baik kalimat ini dalam bentuk sulasi ataukah dalam bentuk ruba'i Paham ya? Baik sulasi atau merubai. Madah kalimat ini kaf, wata, waba itu mengandung makna al-jama' wa mengumpulkan dan menghimpun. Wa dan termasuk daripadanya ialah kalimat takat taba banu fulan. Kalimat takat taba banu fulan. Ay idza jtama'u. Banu fulan yang bani fulan itu takat taba. Apa makna yang takat taba di sini? Yani idza jtama'u bila mereka telah berkumpul. Paham ya? Takat taba banu fulan Maknanya ijtama'a banu fulan. Wal katibah wal katibah lafaz al katibah li al khail untuk menunjukkan makna segerombolan kuda. Bisa pula untuk kalimat al-katibah, al-katibah dimaknakan dengan ijtima'ul junud. Ijtima'ul junud berkumpulnya pasukan, terhimpunnya pasukan, itu diistilahkan dengan ketiba. Hari ketiba tu bulan, dan ini himpunan pasukan bulan. fulan. Bisa menggunakan ketiba. Atau untuk melihat segerombolan kuda, atau mengatakan hari ketiba. Ini ketiba, yakni segerombolan kuda. Oh, kata. Wal kitabatu bil qalam juga al-kitabah bil qalam. Kitabah dengan pena. Apa maknanya? Lijtima'il kalimati wal huruf. Sebab terkumpulnya di situ kalimat-kalimat dan huruf-huruf. Wa summiyal kitabu kitaba dan al-kitab dinamai dengan kitab. Kenapa? Lijam'ihi jam'ihi ma wudi'alahu Sebab dia mengumpulkan apa yang diletakkan untuknya. Paham ya? Ini pecahan-pecahan kalimat yang diambil dari kata-kata kata apa, ayat tubuh kitaban, apa kitabatan, wa katba. Semua pecahan dia, baik e, eh, takataba atau katibah atau kitabah atau kitab atau misalnya madah kaf tak dan ba itu semuanya mengandung makna al-jam'u wabam mengumpulkan dan menghimpun. Paham ya? Ada huwa. Wal rahimahullahu taala wa tauhid Nauani. At-tauhid ini juga masdar ya, ikhwan, orang ikhwan. Dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Ai idza ja'alahu wahida. Bila dia menjadikannya esa, satu. Itu mana bahasa. Sementara tauhid secara istilah syariat beliau mengatakan di sini wa tauhidu naw'ani. Tauhid itu ada dua macam. Pembagian ini khanafitina azakumullah adalah pembagian yang disepakati oleh para ulama al-sunnah. Istaqarra alaihi ijma' telah disepakati oleh para ulama sunnah. Yang menukilkan ijma' ialah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa Syekhul Islam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah wal Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dan yang lainnya. Banyak para ulama yang menukil kesepakatan bahwasanya tauhid itu dibagi dengan dua bagian atau tiga bagian. Kalau dua bagian, tauhidul uluhiyah, kemudian tauhid asma sifat dan rububiyah jadi satu. Kalau tiga dirinci, aluluhiyah, wa rububiyah, asma sifat, Tamam? Ini berijma ya, ikhwan. Pembagian ini taksimut tauhid sesungguhnya telah disebutkan oleh para ulama al-mutaqaddimun semacam al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya juga Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid juga Al-Imam Ibnu Mandah dalam kitab Tauhid. Mereka-mereka ini para ulama al-mutaqaddimun yang terdahulu sesungguhnya telah menyinggung, telah menyebutkan macam-macam tauhid ini. Dan yang paling sorih, yang paling tegas menyebutkan dengan pembagian ialah Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah dalam kitab Tauhid. Nah, ya ini Faedah dari Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengingkari taksim tauhid illa Tidak ada yang mengingkari pembagian tauhid kecuali orang-orang yang sesat. Beliau contohkan seperti orang yang bernama Zaini Dahlan Zaini Dahlan. Paham ya? Ada sufi talib. Dia punya kitab bantahan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Di situ dalam bukunya itu dia mengingkari taksim tauhid, mengingkari pembagian-pembagian tauhid yang dikait. Bahwa mukhalifun mahjujun bil ijma'. Dia diselisihi dan dipatahkan dengan ijma'nya para ulama, kesepakatan para ulama. Faqauluhu mungkar wa syad. Maka ucapan orang Zaini satu ini Waswamu Zaini, Syaini. Hah? Ini ucapan yang mungkar dan ucapan yang syad. Ingat ya namanya Zaini ya, Ikhwan. Zaini Dahlan. Jangan jangan sampai salah sebut. Hah? <laughs> Baik. Kemudian khanabitina azakumullah aksamu tauhid, macam-macam tauhid ini ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang tersebut dalam surat Maryam. Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samia. Surah Maryam ya, Pak. Kalimat yang pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah ialah Rabb langit dan bumi dan yang antara keduanya. Namanya apa ini? Tauhid Ar-Rububiyah. Rabbus samawat. Kalimat fa'buduhu wastafir li'ibadati. Maka ibadahilah Allah dan upayakan dirimu untuk sabar dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kemudian ucapan Allah, "Hal ta'lamu lahu samia?" Apakah kamu mendapati atau mengetahui ada yang banding dengan Allah? Ini tauhid al-asma sifat. Ini satu ayat yang mengumpulkan tiga macam tauhid ini ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat Adapun surat yang mengumpulkan tiga macam ini ialah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu mengumpulkan tiga macam atau hidayah. Saya Kita lihat dalam ayat-ayat yang disebut dalam surat Al-Fatihah di sana terdapat ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma wal sifat. Bahkan saya akan sebutkan di sini insyaallah keterangan dari Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala bahwasanya Al-Qur'anul Karim awwaluha wa akhiruha wa awsatuha bahwasanya awal Al-Qur'an, tengah-tengahnya, akhirnya, min awalihi ila akhirih, dari awal sampai terakhir itu semuanya berisikan tentang tauhid. Berisikan tentang tauhid. Saya insyaallah kalam. Naqra. Dapat baca ya, ikhwan. Wa tauhidu naw'an. Tauhid itu ada dua macam. Tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Ini yang pertama. Tauhid dalam hal pengenalan dan penetapan. Al-ma'rifah yakni ma'rifatul rabbi. Tauhid dalam bab ma'rifatul rabbi, mengenal ar-rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala wal isbat dan penetapan yakni isbatul asma'i was sifat menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa huwa tauhidur rububiyyati wal asma' was sifat. Tauhid ar rububiyyah disebut dengan tauhidul ma'rifah. Tauhid asma' was sifat disebut dengan tauhidul isbat. Paham ya? Ada huwa mafhum. Ini yang pertama, yang kedua, wa tauhidun fi talabi wal qasdi. Dan tauhid dalam bab at-talab, tuntutan. Wal qasdi dan maksud niatan. Kenapa dikatakan demikian? Dikatakan tauhid al-talabi al-qasdi Sebab li'anna al muta'abbid yaqlubu rabbahu wa yaqsuduhu wahdah. Li'anna al muta'abbid yaqlubu rabbahu wa yaqsuduhu wahdah. Dikatakan dengan tauhid talab, tauhid tuntutan, tauhid al-qasd, tauhid niatan maksud sebab al-muta'abbid orang yang beribadah kepada Allah itu mencari Rabbnya dan bermaksud menuju Robnya. Ada lagi yang mengatakan ya ikhwan, disebut dengan tauhidun fi talab, tauhidun fi talab. Sebab nas-nasnya li'anna nususahu min babi talab. Sebab nas-nas dalil-dalil yang membahas tentang tauhid ini min babi talab termasuk bab perintah, bab tuntutan. Ada huwa. Wa tauhidul ilahiyati wal ibadah. Dan dia ini disebut dengan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Paham ya? Sama saja. Ini nama lain dari tauhidul uluhiyah wal, wal ibadah. Disebut dengan tauhid al-talab tauhid al-qasd dan juga nanti ada ada nama lain namanya tauhidul iradi tauhid al-iradi maknanya dikatakan sebagai tauhid al-iradi li'anna al-'abda yuridu bi'amalihi lillah sebab seorang hamba itu ketika dia beramal dia menghendaki atau meniatkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini nama-nama lain untuk tauhidul uluhiyah. Paham ya? Disebut dengan tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah, tauhidul talab, wa fil qasdi, wa iradah. Ini semuanya satu. Itu tauhidul uluhiyah. Sementara tauhidul ar-rububiyah disebut dengan tauhid ma'rifah. Tauhid asmaul sifat disebut dengan istilah tauhid al-isbat Paham ya? Ini nama-nama yang lainnya e, eh, dipahami, dihafalkan supaya jangan bingung. Istilah apa lagi ini? Tahu-tahu ada e, tauhid baru. Lah enggak baru ya, Pak. Itu nama lain saja. Baik, mafhum. Qala al ابن القيم Qayyim rahimahullahu taala. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan Wa amma tauhid alladhi da'at ilaihi rusul wa wa nazarat bihil kutub adapun tauhid di mana para rasul menyeru kepadanya dan kitab-kitab turun karenanya fahuwa nau'an ah tentu itu ada dua ya kawan, ada dua <clears throat> dari sini tauhidun fil ma'rifati wal isbat Tauhid tentang ma'rifat dan tauhid tentang isbat. Anda apa? Tauhidul ma'rifah apa ini? Ar-rububiyah. Bagi taufik. Tauhidul isbat apa itu? Tauhid asma' sifat. Allah ibaratkan. Wa tauhidun fi talabi wal qasdi. Dan yang kedua ialah tauhid fi talab wal qasdi. Negara Firdaus. Syekh. Disebut dengan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Paham ya? Paham. Ini nama lain dari itu semuanya. Sehingga jangan bingung dulu. Apalagi Muqayyimah Jauziyah ini? Ada lagi tauhid ma'rifat, tauhid isbat, tauhid talab, wal qasad. Jadi banyak ini ada rububiyah, uluhiyah, semua sifat, ma'rifat, isbat, talab, qasad. Oh, mak banyak ini. Lah, tiga ya, Ikhwan. Itu nama lain dari tauhid rububiyah wal uluhiyah. Fal awal, maka yang pertama, ini tauhid fil ma'rifah wal isbat, huwa isbatu haqiqati dzatir rabb ta'ala. Yang pertama ialah menetapkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ih. Dan juga sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatannya dan nama-namanya. Wa takalumihi fi kutubihi dan juga kalamullah, firman-firman Allah dengan kitab-kitabnya. Takallumihi bikutubih menunjukkan bahwasanya kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasulnya itu kalamuh Firmanya Allah Subhanahu wa taala walaisa bimakhluk dan bukan makhluk. Hada qaul ahli sunnati wal jamaah wa man qala al-Qur'an makhluk faqad Nah. Wa taklimihi liman syaa min ibadih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berbicara mengajak bicara orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Seperti Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam sampai dikenal dengan istilah Kalimur Rahman. Nabi Allah Musa dijuluki sebagai Kalimur Rahman, nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dengan ayat wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa dengan taklima yakni syafawiyan langsung. Dan juga dengan ayat yang lainnya, "Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Dan tatkala Musa datang untuk miqat kami, maka wakallah kallamahu rabbuh. Dan Rabbnya mengajak bicara dia. Atau wadih menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara hamba-hambanya yang dikehendaki seperti Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dijuluki sebagai Kalimur Rahman. Sebagai Imran. Siapa lagi Nabi yang dijuluki dengan Kalimur Rahman? Nabi yang diajak bicara oleh Allah Taala langsung. Hah? Nggak ada lagi? Pas? Hanya beli saja? Masya Allah. Allah yabarik fiqh akhana imrah. Hada wahyu. Nabi Adam. Nabi Adam ya? Allah musta'an. Ah. Hada Yasir. Hah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapan itu? Ketika peristiwa Mi'raj. Bukan Isra Mi'raj. Isra itu di dunia kasusnya. Mi'raj. Ketika kasus Mi'raj, langsung Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila wasithah min wara'i hijab dengan tanpa adanya perantara di balik hijab. Langsung. Dan itu tidak ada seorang makhluk pun yang mencapai makom tersebut kecuali beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak bisa mencapai tingkatan tersebut. Dari kisah Mi'raj, tiga faedah faedah sampingan. Menunjukkan kata para ulama, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu afdal min, min Jibril lebih afdal daripada mereka Jibril alaihissalam la bas قال رحمه الله تعالى وإثبات عموم قضائه وقدرته وحكمته dan juga menetapkan keumuman qadanya yakni ketetapan Allah wa qudratihi dan kudrahnya Allah wa hikmatihi dan hikmah Allah ini pembahasan tauhid yang pertama rububiyah dan asma sifat itu pembahasannya masalah-masalah yang seperti ini waqad afsahal quran an hadzal naw'i jiddal isfah dan sungguh Al-Quranul Karim telah menjelaskan dengan fasih menjelaskan dengan tegas, jelas, rinci tentang jenis satu ini, jiddal ifsah dengan penjelasan yang sungguhnya. Kama fi awal surat al-hadid. Sebagaimana pada awal surat al-hadid. Wa surat Taha. Dan juga surat Taha. Wa akhir al hashr Dan di akhir surah al-hasyr. وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص في كمالها وغير ذلك dan juga ikhlas dengan sempurna ini ayat-ayat yang menjelaskan atau yang banyak menjelaskan tentang tauhid yang pertama ini tauhid fil ma'rifati wal isbat an-naw yang kedua sini yang kedua yakni tauhid fil talab wal qasd ialah ma tadammanathu suratu qul ya ayyuhal kafirun yaitu apa yang dikandungi oleh surat Qul ya ayyuhal kafirun. Surat ini khonafidina azakumullah al-kafirun dijuluki oleh para ulama dengan al-ikhlas juga. Surat Al-Ikhlas juga. Naam. Sebab orang yang mengamalkan surat ini, khanafitina azakumullah, maka dia akan selamat dari kesyirikan. Maka dia akan murni ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebab surah al ghazirun itu ada isbatul ibadah lillahi wahdah menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata dan menolak al-bara'ah minasyirik wa ahli dan berlepas diri meniadakan kesyirikan dan berlepas diri pula dari ahli syirik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma'bud. Ila akhir ayat itu sangat tegas sekali menjelaskan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah semata. Tidak bisa ditawar-tawar. Dan ada penegasan al-bara'ah sikap berlepas diri meniadakan kesyirikan dan berlepas diri dari ahlu syirik dengan turunnya ayat ini khanabitin azakumullah maka pupuslah harapan kaum musyrikin ketika itu untuk mengajak damai Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum musyrikin ya ikhwan, ketika melihat dakwah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam yang semakin gencarnya, semakin hari semakin gencar, semakin hari semakin bertambah pengikutnya. Kelimpungan mereka ini. Hah? dengan cara kekerasan menyiksa pengikutnya tidak membuat mereka surut dari dakwahnya justru tambah kokoh tambah teguh tambah semangat tambah banyak akhirnya kaum musyrikin melakukan cara lain Hah? dengan cara yang diistilahkan sekarang ini ialah apa ya kawan bahasa kerennya itu ya kawan Ya? Apa lah Kok mau cerdas? Bukan. Ingin menggabungkan dua agama. Nah, kalau saya ketis agama itu ah, bahasanya agak sudah agak agak kuno. Ada lagi yang terbaru ya. Hah? Hah? Kok diplomasi kebien. Hah? Pluralisme. Nah, keyakinan bahwasanya masing-masing agama itu benar. Setiap agama itu benar, nggak ada yang salah. Dari sini maka kaum musyrikin berkeinginan untuk mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya weslah, agama saya benar, agama kamu benar. Mari kita bersama-sama dari prinsip plur tadi itu menuju ke prinsip sinkretisme agama. Ada huwa. Bagaimana ya kawan? Mereka mengatakan, Ya Allah ya Muhammad. Dan masa ribut. Daripada kami terus mendengar kamu mencaci maki berhala-berhala kami, mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, dan gini aja. Kita mengajukan opsi kepada Anda. Bagaimana itu? Opsinya ialah kami siap untuk beribadah kepada sesembahan kamu sanatan selama tahun. Dengan ketentuan nanti tahun berikutnya kamu dan orang-orang yang bersamamu itu juga harus beribadah kepada berhala-berhala kami. Adil kan? Enak kan? Sudahlah, gitu aja. Allah musta'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang betul-betul mematahkan, mempuskan harapan kaum musyrikin dan menunjukkan bahwasannya dalam urusan ibadah, dalam urusan tauhid tidak ada yang namanya basa-basi, tidak ada yang namanya percampuran. Langsung muncul turun surat Al-Kafirun Dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud." di akhir ayat. Bagikan halilintar siang bolong ya ikhwan, menampar muka-muka mereka halak. Enggak ada lagi harapan. Hada Sehingga surat ini khanabitina azakumullah betul-betul mengandung tauhid al-uluhiyah wa al ibadah. هذا هو Dan juga waqauluhu ta'ala. Juga yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Ini ayat satu ini Ali Imran 64 ini juga mengandung pengertian tauhid yang kedua ini, tauhidul uluhiyah wa tauhidul ibadah. Allah mengatakan dalam ayat ini. Qul katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai faedah ya ikhwan. Kalau kamu mendapat dalam Al-Qur'an qul itu kamu tafsirkan dengan kalimat kul ya ayuhan nabi. Katakan wahai nabi, wahai rasul. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah memanggil apa namanya rasulnya mengatakan ya ayyuhan nabi lima tuharribu ma lak. Ya kan? Menggunakan ya ayuhan nabi. Maka kurang tepat ikhwanabitina azakumullah ketika mendapati ayat seperti ini, kul kemudian dikatakan kul ya Muhammad. itu kurang tepat. Paham? Nggak sesuai dengan apa namanya contoh-contoh yang dibawakan dalam Al-Qur'an ketika memanggil nama uh, memanggil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai yang sholat dan yang lebih beradab kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam ialah kita mengatakan kul katakan wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ditadbih, dikasih tadbih oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala dalam hasyiah Fathul Majid. Ada nggak teman kamu? Seharusnya ada. ceritakan yang yang yang amat sinan. Anda ah, tahu no? Hah? Nanti kalau ketemu apa namanya penafsirannya Ibnu Zulaikha Bari, Ketika membahas sebuah ayat, ada kalimat kul. Disebutkan sama Ibu Jalil ya Muhammad. Jadi kasih hasya sama beliau di bawahnya. Bahwasanya al-aula mengatakan kul, ya ayuhan nabi. Muwafaqatan Al-Quran dalam rangka untuk sesuai dengan lafz Al-Quran. Labas, ada fair sampingan. Kul katakan wahai nabi. <clears throat> ya ahlul kitab. Wahai ahli kitab. Ahli kitab ini mencakup al-Yahud wan Nasara. Mencakup al-Yahud wan Nasara. Alkitab ikhwan azakumullah ialah mereka dan tidak disyaratkan harus orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang apa namanya yang mempelajari atau yang di atas agamanya yang masih murni yang belum berubah. Merasakan demikian walaupun agamanya telah dirubah-rubah, kitab-kitabnya telah dirubah-rubah, tetap al-Yahud wa Nasara itu disebut sebagai ahli kitab. Paham ya? Sebagai kitab. Bahkan zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, At-Taurat wal Injil sudah muharrafah, sudah dirubah-rubah oleh mereka ikhwan. Walaupun demikian, tetap beliau SAW dan juga dalam banyak ayat Allah menyebut mereka dengan ahli kitab. Paham ya? Ada paham. Kalau kamu paham ini, maka kamu akan bisa memahami sekian banyak masail, sekian banyak masalah yang berkaitan dengan mereka. Baik dapat. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kemari kita menuju kalimat yang sama. Bainana wa bainakum antara kita dan kalian. Apa itu? Kalimatun sawa ditafsirkan dengan lafaz yang setelahnya yaitu Allah na'budu illallah. Ialah kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak boleh berbuat syirik menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kalimat ini khonabitina azakumullah. Allah na'budu illallah. Wa la nusyrika bihi syai'a. Inilah makna atau penafsiran dari kalimat syahadah. La ilaha illallah. Dari kalimat Allah na'budu illallah. Itu sudah menunjukkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi dengan penekanan wala nusyrika bihi syai'a. Paham ya? Paham ini? Ini kali ini penafsiran dari kalimat la ilaha illallah dan itulah makna dari tauhid al-uluhiyah dan tauhidul ibadah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan sebagian kita tidak boleh menjadikan sebagian yang lainnya sebagai Rob Rob selain Allah. Maknanya disebutkan Pada ayat yang lainnya dalam surah Taubah. Ketika Allah Taala menyebutkan keadaannya ahli kitab, Allah mengatakan, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dan juga ayat yang dalam surah Al Imran ini satu maknanya ditafsirkan uh, dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membacakan ayat tadi kepada beliau katanya Adi lasna na'buduhum bahwasanya kami tidak pernah beribadah kepada mereka katanya Rasulullah bukankah mereka ulama-ulama kalian pendeta-pendeta kalian menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Kamu juga ikut-ikutan demikian. Mereka telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Kamu juga demikian ikut-ikutan. Kata Abi Hatim Naam. Betul ya Rasulullah. belum mengatakan fatil ibadatuhum itulah bentuk ibadah kepada ulama-ulama, bentuk ibadah kepada rahib-rahib, bentuk ibadah kepada pendeta-pendeta. Paham ya? Ini makna wala yattakhidha ba'duna ba'wan min dunillah. Fa in dan bila mereka lalu kita tadi berpaling tidak mau kembali kepada kalimatun syawa, kalimat yang satu bersama dengan kaum muslimin, maka Allah mengajari kaum muslimin untuk menampakkan izzahnya, menampakkan kemuliaannya, dengan mengatakan fakulus hadu di anna muslimun maka katakan oleh kaum muslimin ishadu, persaksikanlah bahwasanya kami ialah kaum muslimin ini karena fitina azakumullah bisa dijadikan sebagai dalil perjanjian antara ahli kitab dan kaum muslimin kalau hendak mengadakan perjanjian hendak mengadakan perdamaian antara kaum muslimin dengan ahli kitab? Nih, persyaratannya. Kalau mereka kepingin mengadakan sengkertisme agama, penyatuan agama samawi, kata mereka. Agama samawi ya. Agama samawi. Apa agama samawi Agama agama-agama yang diturunkan pada mereka kitab suci yakni Islam, al-Yahud dan Nasara. Sehingga kalau mereka menginginkan adanya persatuan agama samawi, sinkretisme agama, atau semisalnya, ya ini persyaratannya. Boleh, silakan bersatu agama-agama samawi. Silakan bersatu kaum muslimin dengan ahli kitab, ahli Yahud dan Nasara. Tapi ingat, dengan ayat ini, ta'alau ila kalimatin sawain Bainana wa bainakum. Mari kita bersatu wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai Nasara, mari kita bersatu. Mengadakan atau menghimpun ukhuwah imaniyah Islamiyah yaitu dengan cara seperti ini. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kalau mau, kalah. Maka mereka semuanya akan menjadi muwahidun ala millati Ibrahim. Di atas millahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan julukan julukan Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Akhalas. Ah, Sehingga muslimun, al-yahud, warna nasara semuanya muwahidun muslimin ala millati Ibrahim. Selesai. Itu yang namanya persatuan murni tapi kalau mereka enggak, enggak mau, ya enggak bisa. Kalau enggak bisa, ya halas. Isyhadu bi anna muslimun. Maka persaksikanlah bahwasanya kami muslimin. Kami tidak bisa kemudian tanazul. Tidak bisa kami kemudian memberikan kesempatan pada kalian. Kemudian kita, apa namanya, uh, berlunak-lunak pada kalian. Tidak bisa. Harus dengan tegas. Kalau mau menyatukan agama samawi ini prinsipnya. Kalau tidak, ya maaf-maaf saja. Isyadu di anak muslim. Agar kata ikhwan, ayat ini juga menunjukkan tentang macam tauhid yang kedua yaitu tauhidul uluhiyah wal ibadah dan secara khusus pada kalimat Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Mafhum insyaallah ya wa awwalu suratu wa awwalu surati tanzilil kitab dan juga yang tersebut dalam surat tanzil awal surat tanzil kitab surat apa nih ya surat tanzil kitab wa akhiruha dan yang terakhir Hah? enggak bukan ini sudah kalau sudah sudah di awal ini di sini beliau ingin menyebutkan surat-surat yang membahas tentang al-uluhiyah. Surat apa namanya Surat Tanzil Kitab ini apa ini? Hmm, oh kan? Lokal kali Imran. Tanzil Kitab. Ah, mana yang tahu? Abul Hasan. Surat apa itu? Surat Tanzil Kitab. Lah ya, kalau saya akan sebutkan nanti. Wa awwalu suratil mu'min. Ada kafir. Masuk dua kali menyebutkan? Tidak. Ada lagi yang lain. Surat apa ini? Sobar kok kayaknya tersenyum ini. <laughs> apa? Alhamdulillah. Hah? Al-Baqarah. Waduh Pak, Al-Baqarah. Licin. Eh, eh, bukan. Kalau Al-Baqarah itu zalikal kitab. Ini tanzil kitab Pak. Ah. Ana gak wajib? Apa? Al-Isra? Lah, bukan. Ah, ana gak tahu? Hah? Az-Zumar. Allah ifarfik ya akan Allah. Az-Zumar. Kamu terus ya ikhwan. Awal surat tanzil kitab. Kamu katakan, ay surat Az-Zumar. Penting itu. Ada pun yang disebutkan dalam dalam dalam kitab yang dua jilid ini dengan tahqiqnya Al, Al dibawakan di bawah itu Ustaz Ghafir. Ada apa? Ada apa? Nama Sawab al zumar Wa awwalu suratil mu'min. Ada al Ghafir. Wa wasatuha wa akhiruha. Awal Ustaz Ghafir, tengah-tengahnya juga, juga akhirnya. Wa surat suratil a'rafi wa akhiruha. Awal Al-A'raf dan akhirnya wa jumlatu surat al-an'am dan sejumlah surat al-an'am wa ghalibu surat al-Qur'an dan mayoritas surat surat al-Qur'an bal bahkan kata beliau kullu suratin fil Qur'an semua surat dalam Al-Qur'an fahiyya mutabanninatun li tauhid dia mengandung dua macam tauhid ini yaitu tauhidul ma'rifah wal isbat dan tauhid at-talab wal qasd. Syahidatun bihi da'iyatun ilai Mempersaksikan jenis tauhid ini dan menyerukan kepadanya. Nah, kemudian beliau rahimahullah taala hendak membuktikan bahwasanya Al-Qur'anul Karim dari mulai awal sampai yang terakhir itu semuanya berisikan tauhid. Semuanya berisikan nama satu tauhid. Ini menunjukkan kepada betina bahwa bahwasanya perkara tauhid itu perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat agung. Bukan perkara yang main-main. Nah, menunjukkan pula bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu betul-betul full tauhid dan juga da'watul anbiya wal mursalin ia dakwah tauhid wa hakaza. lu mengatakan di sini. Fa innal Qur'ana sebab Al-Qur'an imma khabarun anillahi ta'ala. Terkadang ada berita tentang Allah Subhanahu wa taala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalih Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, firman-firmannya bahwa tauhidul ilmi al-khabari maka itu disebut dengan tauhid al-ilmi al-khabari ada lagi Evan ya, ini istilah yang istilah yang lain ini tauhid apa ini Evan tauhid al-ilmi al-khabari ini hmm? Arufiyah. Pas. kau mana? Ada nama lain dari tauhid asma sifat. Paham ya? Tauhid asma sifat. Dan tauhid asma sifat itu masuk dalam bab tauhid rububiyah. Kenapa dikatakan dengan tauhidul ilmi al-khabari? Allahu Ma'ad. Abu Kenapa asma sifat disebut dengan tauhidul ilmi al-khabari? Hmm tangole lupain gimana ini Umar ah. kenapa ya Zaid disebut dengan tauhidul ilmi al khabari mau suka ngerti re ah selali ah ada bu Usama kenapa ya bu Usama Al-Kul min injillah ya akhi. Semua dari Allah. Aywa. Disebut dengan tauhidul ilmi khabari. Sebab penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau perkara-perkara yang hak untuk Allah. Itu tidak bisa dengan akal semata. Bisa diketahui dengan ilmu minallah ilmu dari Allah wal khabar minhu dan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala yakni minal kitab wa sunnah paham ya itu namanya tauhidul ilmi al khabari sebab kita nggak tahu ini nama-nama Allah ini sifat-sifatnya ini af'alnya Allah ini akwalnya Allah kita nggak tahu kecuali dari khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak ada tempat untuk akal dalam bab ini. Sehingga disebut dengan tauhidul ilmi al-khabari. Ada nama lain, ada tauhidul ma'rifah wal isbat, ada istilah tauhidul ilmi al-khabari. Nakum. Ini yang pertama. Wa imma. Ini isi yang kedua. Da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah. Al-Quran itu berisi seruan Ajakan kepada ibadah kepada Allah semata. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Wa khal'i ma yu'badu min dunih. Dan juga seruan untuk menanggalkan. Khala' menanggalkan. Segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa tauhidul iradiyut talabi. Inilah tauhid al-iradi al-talabi Nama lain dari tauhid apa ini? Nama lain dari apa ini? Tauhid al-uluhiyah al-ibadah. Kenapa dikatakan tauhidul iradi? Tadi itu. Iya, dikarenakan orang yang beramal yuridu biha Allah, dia mengharapkan dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Disebut dengan tauhidut talabi. Kenapa tadi? Sebab orang yang beribadah itu mencari Allah Subhanahu wa taala atau nas-nas dalil-dalil tauhid uluhiyah ini min bab at-talab dalam bab tuntutan, seruan, himbauan wa kala. Ini nama lain dari tauhid al-uluhiyah, tauhid al-iradi, at-talabi, al-qasdi. wa Yang ketiga, wa imma amrun wa nahyun Al-Quran juga berisi perintah dan larangan. Wa ilzamun bi ta'atihi wa amrihi wa nahyi. Dan ilzam, keharusan. Mengharuskan hamba-hambanya. Untuk mentaati Allah. Mentaati perintahnya. Dan mentaati larangannya. Mentaati perintah dengan melaksanakan. Mentaati larangan dengan meninggalkan. Hati perintah dan larangan yang berbicara tentang ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Ini kata beliau bahwa huququt tauhid wa mukammilatuh. Maka perintah dan larangan itu merupakan hak-hak tauhid dan penyempurna-penyempurna tauhid. Konsekuensi daripada at-tauhid. Yang keempat, wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid. Al-Qur'an juga berita memberitakan tentang kemuliaan ahli tauhid. Allah memuliakan mereka. Wa ma fu'ila bihim fid dunya dan perkara-perkara yang dilakukan atas mereka di dunia ini. yakni keutamaan-keutamaan mereka, gangguan-gangguan yang yang menimpa mereka. Wa ma yukrimuhum bihi bil akhirah dan apa saja yang Allah muliakan mereka nanti di akhirat. Pahala-pahala mereka al-jannah, naimul jannah, surga, nikmatnya surga, pahala yang besar nanti yaumul qiyamah, fahuwa jazau tauhid, Maka inilah balasan orang-orang yang bertauhid, balasan tauhid dan orang-orang yang bertauhid kepadanya. <clears throat> yang kelima, wa imma khabarun an ahli syirik. Al-Quran juga berisi berita tentang ahli syirik. Wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nakal dan hukuman-hukuman, balasan-balasan, sanksi-sanksi yang diberikan kepada mereka di dunia ini. Wa ma yahullu bihim fil uqba min al-'adab dan apa yang bakal mereka dapatkan nanti di, hari akhir dalam bentuk azab. Ini azabnya ahli syirik. Azab-azab untuk mereka nanti jumlah kiamah. Fahuwa jaza'u man kharaja an hukmi tauhid. Maka inilah balasan bagi orang-orang yang keluar dari hukum tauhid. Agak ikhwan, masya Allah, ini lima poin. Semuanya berisikan tentang masalah tauhid. Tauhid, al-ilm al-khabari, ar-rububiyah, al wal sifat. Yang kedua membahas tauhid, uluhiyah, ubudiyah. Yang ketiga membahas tentang masalah hak-hak tauhid, penyempurna tauhid, yaitu syariat, perintah dan larangan, Iya, yang keempat membahas tentang sejarahnya ahlu tauhid, nah, bagaimana mereka berdakwah kepada tauhid, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana rintangan-rintangan yang mereka hadapi, bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini dan bagaimana pula pahala-pahala nanti di kiamah. Dan yang kelima ialah tentang ahlu syirik, bagaimana sejarahnya ahlu syirik, bagaimana permusuhan mereka kepada ahli tauhid, oh bagaimana pula mereka mengganggu, memusuhi, memerangi ahli tauhid, oh bagaimana pula hukuman-hukuman, sanksi-sanksi yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini dan azab nanti di akhirat. kiamat Semuanya bicara masalah tauhid. Fal Qur'anu kullu kata beliau. <clears throat> Maka Al-Qur'an semuanya fit tauhidi wa huquqihi wa jazaih maka Al-Quran semuanya bicara, bicara masalah tauhid, hak-hak tauhid, balasan tauhid, wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim dan bicara masalah syirik, tentang ahli syirik dan hukuman-hukuman atas ahli syirik. Intaha kalamuh selesai ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. <clears throat> Hakata ikhwan, ini semuanya menggambarkan kepada kita betapa besar, betapa agung urusan tauhid. Bukan perkara yang main-main. Sampai Al-Quranul Karim min awal ila akhir, dari awal sampai terakhir, itu semuanya pembahasan tentang masalah tauhid. Dan juga dakwatul anbiya wal mursalin, dakwahnya para nabi dan para rasul, dari mulai awal dakwahnya, tengah-tengah dakwahnya, di akhir dakwahnya, itu semuanya dakwah ila tauhid dakwah kepada tauhid. Memulai dakwah dengan tauhid. Dan tujuan dakwah ialah tauhid. Inilah seruan mereka kaum muslimin yang saya hormati. Maka sungguh sangat salah kaprah. Sungguh sangat menyimpang dari bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adanya orang-orang yang menjadikan langkah awal dakwahnya Langkah awal dakwahnya bukan dengan tauhid, bukan dengan tauhid. Tetapi langkah awal dakwahnya dimulai dengan asyasa politik atau menjadikan ghayatu dakwatihi puncak dakwahnya, harga mati dakwahnya sebagai al-khilafah al-islamiyah, mendirikan khilafah islamiyah, daulah islamiyah. Ada salah kaprah begitu ha, tidak sesuai dengan bimbingan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula sesuai dengan bimbingan dakwah para nabi dan para rasul yang sebelum beliau. Yang benar, dakwah dimulai dengan tauhid, menjelaskan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, keharusan, kewajiban memurnikan ibadah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata, memberantas STBC, kesyirikan, takhayul, bid'ah dan khurafat. Dan tujuan dakwah, akhir tujuan dakwah ialah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan syirik, kegelapan kekufuran, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat menuju an-nur, cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan. Adapun yang namanya khilafah Islamiyah yang namanya daulah Islamiyah, negara Islam, itu sampingannya saja. Ha, Itu hasilnya saja. Kalau kamu awal dakwahnya ila tauhid, maka insya Allah Taala Allah akan menjanjikan untuk para muwahidin yang namanya negara Islam. Kalau awalnya nggak demikian, sampai jengking-jengking, sampai bagaimanapun juga perjuangan kamu nggak akan terwujud yang namanya daulah Islamiyah yang kamu impikan itu. Nah, bukti ya ikhwan. Sebagai bukti saja. Haraka ikhwaniyah. Pergerakan ikhwan muflisin dalam kancah dakwahnya. Mereka ini khonafidina azakumullah lebih suka untuk memulai dakwahnya dengan politik praktis. Masuk ke parlemen parlemen. Berusaha untuk merebut, menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Niatnya mereka kalau sudah diduduki jabatan penting pada pemerintahan, maka dengan mudah membalikkan masyarakat. Itu maunya mereka. Hah? Walaupun dengan menerjang sekian banyak keharuman-keharuman, menerjang perkara-perkara yang diharamkan dalam syariah, rela untuk mengorbankan prinsip, rela untuk mengorbankan akidah, rela untuk mengorbankan keimanan dalam rangka untuk mencapai tujuan dakwah yang namanya khilafah islam. Kamu lihat, dari mulai dicanangkan, dibangun oleh tukang bangun dari Mesir yang namanya Hasan al-Banna yang kemudian diserukan oleh beruang kutub yang namanya Said Kutub. Sampai sekarang Hanabitina mereka tidak bisa mewujudkan yang namanya daulah Islamiyah khayalan mereka. Tidak ada mana sekarang kamu lihat adanya daulah Islamiyah ikhwaniyah. Mabus katanya orang Arab. tahu no kata orang Gresik. Eh? Tidak ada ya. Tidak ada. Sampai sekarang, sampai sekarang. Terus mereka berupaya, terus berupaya, berupaya, berupaya, berupaya. Sampai kurang lebih 70 sampai 80 tahun yang lalu. Belum ada wujudnya. Dalam keadaan darat tetap tumpah. Pemberontakan-pemberontakan mereka lakukan. Kudeta, kudeta militer mereka laksanakan. Darah kaum muslimin tertumpah. Hah? Darah tokoh-tokoh mereka tertumpah. Tokoh-tokohnya dipenjarakan. Wa ila akhiriha. Tetapi yang mereka hayalkan mewujudkan hukmun hukmun syar'i menetapkan hukum syariat di muka bumi dengan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah sampai sekarang masih berada di negara antah berantahnya. Belum sampai ke negara negara nyatanya. Allah musta'an. Bandingkan ya khanafitina azakumullah. Dengan dakwah tauhid yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada aparat dengan waktu yang cukup singkat. Hanya membutuhkan waktu 23 tahun masa kenabian dan kerasulan beliau Shallallahu alaihi wasallam itu dengan dakwah tauhid dari awalnya digencarkan dakwah tauhid diberantas STBC tadi dengan waktu yang sangat singkat bisa meluluh lantakan kekuatan-kekuatan orang kafir, kekuatan-kekuatan musuh. Wilayah-wilayah dikuasai oleh kaum muslimin dan dengan otomatis, secara otomatis terwujud yang namanya khilafah Islamiyah, terwujud yang namanya daulah Islamiyah dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak ya. Ya, ya. Aywa. Bahkan kalau bisa kita katakan tidak sampai 23 tahun ya ikhwan. Sebab mulai penyerangan jihad dari mulai awal jihad sampai meninggalnya beliau itu cuma 8 tahun lebih sedikit. 8 tahun lebih sedikit jihad yang beliau lakukan. Itu sudah bisa memporak-porandakan kekuatan musuh. Hah? Membikin mereka carut marut, tercerai berai, dan takluk di bawah kaki-kakinya kaum muslimin. Dalam keadaan korban jiwa yang tumpah kedua belah pihak antara muslimin dan kufar itu nggak banyak. Paling seribu orang nggak lebih. Hakata ya, kawan Ini kedua belah pihak ya, kawan Seribu orang nggak lebih. Menunjukkan rahmatnya beliau sallallahu Alaihi Wasallam dan betul-betul menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid itulah satu-satunya upaya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kebanyakan orang sekarang ini yang namanya kaulah eh, eh, Islamiyah, khilafah Islamiyah wahakaka. Walaupun itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir ialah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju ke cahaya iman. Gak usah jauh-jauh tuh mungkin Rasulullah ya ikhwan. Mungkin barangkali kamu akan mengatakan dengan Rasul. Nah, dapat mujizat. Nah, senantiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kasih contoh yang lain. Gampang ya ikhwan contohnya. Pada masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasidun Mereka semuanya penerus perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah demikian, dengan dakwah tauhid inilah barokah dakwah tauhid yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada masa kekhilafan Khulafaur Rasyidin, Islam membentang kekuasaannya di seantero penjuru dunia ke timur dan ke barat. Sampai masuk apa namanya mereka menapakkan kakinya di benua Cina, Sampai masuk ke benua Rusia. Ayo. Masuk sana ya Pak. Gitu. Ya itu kan khulafah Rasidin para sahabat. Coba yang lainnya lah. Nah, coba sekarang ini. ada nggak terbukti sekarang dakwah tauhid bisa mewujudkan apa namanya daulah tauhid atau daulah sunnah? Loh, ini orang satu ini nggak mau ngajar rupanya. Hah? Mau yang ngoco, kamu yang ngaca pakai kata yang, yang jelas, ya kamu lihat. Contoh yang paling gampang ialah dakwah tauhid yang diemban oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala yang menulis kitab tauhid ini. Dengan dakwah tauhid di mana yang beliau gencarkan dari awal. Dakwah tauhid, tauhid, tauhid terus. Anti syirik, anti syirik terus dakwah tauhid, memberantas STBC, maka dengan waktu yang sangat singkat, yang sangat singkat ya, ikhwan, itu bisa mewujudkan daulah as suudiyah dalam keadaan abidina Azzaikumullah daulah su'udiyah pada waktu itu yang dipegang oleh Muhammad bin Su'ud al suud dia sudah memimpin wilayah Dir'iyah selama 20 tahun lamanya itu tidak membuahkan hasil apa-apa. 20 tahun yang lama, ah, lamanya. Begitu dia bergandengan tangan dengan Syekh rahimahullah taala dengan mendawakan tauhid, mendawakan sunnah, anti syirik, anti fid'ah dalam waktu yang sangat singkat menjadi sebuah daulah, sebuah pemerintahan, kekuasaan yang sangat solid, yang sangat kuat yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, bahkan kekuasaannya terus bertambah, meluas, meluas, meluas, meluas sampai Hijaz kena semua, Yaman kena semua, Oman kena semua, bahkan Jaziratul Arab kena semuanya. Di tangan Muhammad al Sa'ud ketika itu. Dan juga putra-putranya Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'ud Sa'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'ud al Sa'ud Itu pada masa-masa keemasan hewan. kelihatan barokahnya sampai sekarang kamu rasakan yang namanya daulah Saudiyah ilal an sampai sekarang dirasakan barokahnya oleh kaum muslimin itu bar berkat barokahnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dakwah tauhid dakwah tauhid sampai sekarang ya sudah berapa abad itu nah sudah sekitar hampir tiga abad yang lalu tiga abad yang lalu kaum muslimin masih merasakan barokah dakwah tauhid dengan as-Saudiyahnya yang sekarang ini khanafitina azakumullah daulah as-Saudiyah ialah daulah tauhid, daulah sunnah yang mungkin satu-satunya negara yang menetapkan hukum syariat yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Tapi khanafitina azakumullah mereka tidak mau menamakan Saudi sebagai daulah Islamiyah. Kak, Loh kenapa kok tidak mau Saudi dikatakan sebagai daulah Islamnya? Iya karena Saudi itu bonekanya Amerika kata mereka. Loh kok bisa begitu? Cung. Hah? Kok bisa begitu? Nah, iya buktinya ketika peristiwa teluk. Ayo mulai bicara politikus dungunya ini. Hah? Buktinya ketika perang teluk. Orang-orang Saudi mereka meminta bantuan tentara multinasional Amerika dengan sekutu-sekutunya. Apa itu? Ayo, kata mereka. Nah, dengan sekutu-sekutunya mereka masukkan ke dalam Jazirah Arab. Apa itu? Pada Rasulullah mengatakan akhriju al Yahuda min jaziratil Arab keluarkan orang Yahudi dari jazirah Arab. Hah? Memang mereka itu ialah sekutu-sekutunya mereka ila akhirnya itu. Nah, teriak-teriak akhirnya sekolah kafir sudah. Ya, namanya kan kadang mengatakan mengkafirkan apa namanya raja Saudinya, bahkan mengkafirkan menteri-menterinya, bahkan mengkafirkan para pasukannya, bahkan mengkafirkan para ulama dengan mengatakan hum aditu adi di adid wa akhiruhum nasrani wah huwa bus pada mereka. Mereka itu ialah budaknya, budaknya, budaknya, budaknya, budak dan ujungnya ialah seorang Nasrani yang bernama josh Buz kata mereka. La haula wala quwata illa billah. Ayo ya. Padahal azakumullah babnya tidak sepicik yang mereka anggap. Mereka dulu beranggapan bahwasanya datangnya tanda tersebut ke negara Saudi dalam rangka untuk menjajah Saudi, bahkan mengambil, mencengkeram Saudi. La, alhamdulillah. Itu hanya upaya bantuan untuk melawan al-mulhid al-mujrim Saddam Hussein, Saddamahullah bil bala, kata para ulama. Hah? Yang dari Irak yang menerkam Kuwait dan hendak menerkam Saudi. Maka dalam rangka untuk menghadapi mulhid satu ini, Saddam hada, maka para ulama memberikan fatwa kepada um, memberikan fatwanya untuk meminta bantuan kepada musyrikin al-Yahud Amerika dan sekutu-sekutunya untuk perang melawan orang kafir juga yang namanya Saddam Hussein. Nah, kafir sama kafir, ya Allah. Wala yajuz diperbolehkan ya ikhwan. Al-isti'anah bil musyrikin inna darurat diperbolehkan. Dalam keadaan tentara multinasionalnya diletakkan sangat jauh beribu-ribu mil jauh dari kota uh, dari kota apa namanya Makkah wal Madinah. Sangat jauh. Sangat jauh tempatnya itu. Tidak kemudian apa namanya anggapan mereka mereka akan menginjak-injak tanah suci apa namanya kal haramul makki wal haramul madani. La, sangat jauh, sangat jauh, sangat jauh. Begitu selesai urusannya, kelas balik mereka semuanya sana. Gitu. Nah itu masih ada hubungannya apa itu? Nah, Aramco itu. Nah, apa hubungan apa namanya dagang dengan orang Amerika? Enggak boleh. Tak? Nah, nanti apa namanya menggunakan produknya orang Amerika. Nah, nanti apa namanya minum meminum minumannya orang-orang Amerika. Wah itu, wah itu, wah itu, wah itu. Itu namanya apa itu? Apa kemudian semata-mata menggunakan apa namanya eh, yang mereka dikatakan kafir? Itulah di antara penyakit tersiri yang ada di benaknya kalian. Wahai. Nah, ini. Tamam. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Intinya karena bitina azakumullah dalam sepak terjang sejarah dakwah yang bisa mewujudkan namanya daulah Islamiyah, daulah tauhid itu cuma dakwah tauhid, dakwah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang kemudian terus diwujudkan oleh para ulama mereka generasi demi generasi sampai sekarang ini. Dan ini sebagai misdaqu qawlihi ta'ala wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah menjanjikan orang yang beriman dan beramal soleh. Sungguh-sungguh Allah akan jadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana menjadikan orang sebelum mereka sebagai khalifah. Nah, Walaupun ini khanabitina'azakumullah bukan tujuan inti sebuah dakwah. Itu hanya hasilnya saja. Sampingan. Pas untuk menerangkan kepada mereka orang-orang yang haus kepemimpinan, haus fulus Supaya kalian tahu bahwasanya dakwah kalian yang mementingkan perkara politik, yang mementingkan perkara khilafah, itu dakwah yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu musta'an. Hakata ikhwan, ini perlu sampaikan supaya kaum muslimin paham pentingnya tauhid dan bahaya syirik dan bahayanya pemikiran-pemikiran yang sekarang ini sedang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik kepada kaum muslimin sehingga mereka semua memahami dengan baik prinsip agamanya, memahami tauhid dengan sebaik-baiknya.